TKB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur Babat Tanah Leluhur Oh, ah, sertan Siapakah kakek tua itu Amista? Dia adalah guru kedua bocah itu Mamang Kuraya hmm. Dia tokoh Mahasakti pada belasan tahun yang silam, benar. Tapi kekuatan yang berada dalam tubuh bocah itu, hamba kira bukanlah hasil curahan dan didikan dari kakek itu. Hmm, ya, ya, ya, ya, aku mengerti. Setan. Bagaimana aku bisa mendapatkan kembali? Ah, tenanglah tuanku. Pusaka itu bukanlah segala-galanya. Tanpa pusaka itu, tuanku pun akan dapat menguasai galuh serata tanah Pasundan ini. Iya, iya. Apapun yang terjadi, Pasundan tetap harus berhasil kukuasai. Harus kukuasai. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi Babat Tanah Leluhur. Kali ini dalam episode ke-10 dengan judul Geger Bumi Galuh. Naskah disusun oleh Tizar Sponsen, ide cerita Cece Sukiar, teknik dan montase Yadi Enos, Musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-10 ini menampilkan Eni Ermawati sebagai Anting Bulan, Ana Rusli sebagai Diani Sampit, Idris Apandi sebagai Prabu Sora, Wenda Lubis sebagai Resi Amista, Asdi Suhastra sebagai Mamang Kuraya, Hari Laksono sebagai Prabu Sana, Hana Pertiwi sebagai Sariti, Niko Septiawan sebagai Kiparang Pungkur, dan pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Kujang Cakrabuana yang semula hendak dipergunakan untuk mengeluarkan wujud kekuatan yang tersembunyi dalam tubuh Raden Purbaya, justru tanpa dapat dicegah, secara aneh bergerak menusuk dada Raden Purbaya. Amista, apa yang dapat kulakukan untuk mendapatkan keris pusakaku itu? Apakah aku harus menghancurkan tubuh bocah ini dengan kekuatanku? Ataukah aku harus menyayat-nyayatnya? Oh, cobalah tuanku dekatkan urangka kujang pusaka itu pada dirinya. Saya kira urangkanya juga adalah sebuah pusaka yang mempunyai kekuatan. Baiklah, akan kucoba petunjukmu. Dengan hati berdebar tegang, Baginda Prabu Sora mendekatkan rangka pusaka Kujang Cakrabuana pada Kujang pusaka yang tertancap erat di dada Raden Purbaya. Malam kian menjadi semakin larut. Suasana di Pondok Resi Amista yang terletak bersebelahan dengan istana Baginda Prabu Sora dicekam oleh puncak ketegangan. Prabu Sora yang sedang berhadapan langsung dengan kekuatan halus. Resi Amista yang menyaksikan tak jauh dari kejauhan tersebut. Resi Arumbaka yang tak dapat menahan rasa ingin tahunya, mengintai, meninggalkan tugasnya menjaga pintu pondok. Dan sesosok bayangan yang belum berapa lama tiba, semuanya tidak terluput dari cekaman ketegangan yang menyelimuti pondok Resi Amista. Berhati-hatilah tuanku. Sinar kekuning-kuningan yang memancar dari tubuh bocah itu merupakan pertanda kekuatan itu tengah hadir. Ya, aku mengerti Amista. Oh, oh, celaka. Rangka kucang ini memaksa untuk lepas sebagaimana kucang itu. Oh, ah, Amista, oh, ah, oh, ah. bantu aku dengan kekuatanmu. Uh, uh, uh, ba baik, tuanku. Uh, uh, uh, uh. Resi Amista kemudian menempelkan kedua tangannya pada punggung Prabu Sora. Dan dengan kekuatan gabungan, keduanya berusaha untuk mengendalikan kekuatan halus yang lahir dari rangka Kujang Cakrabuana. Tubuh Prabu Sora berguncang, terhuyung ke kiri dan ke kanan, seakan-akan tertarik oleh kekuatan yang sangat luar biasa. Sementara si Amista yang menempel di belakang Prabu Sora pun tidak terluput dari guncangan serta getaran yang ditimbulkan oleh pusaka itu. Lepas Amista. Ah. Oh, lihat, lihat itu Amista. Rangka kucing itu masuk dan menusuk ke dalam dada bocah wanita itu. Lihatlah itu. Ah, sebagian rangka kujang itu masuk. Ah, ah sebagaimana ah, kujang itu ke dada bocah itu lagi. Agaknya kekuatan ini bukanlah tandingan kita, tuanku. Lihatlah, sinar kekuningan itu melambangkan keagungan yang tiada tara. Sinar itu keluar dari dalam tubuh kedua bocah. Iya, dan kujang dan rangka yang tertancap di dalam dada kedua bocah itu tidak mengeluarkan setetes darah pun. Hmm. Agaknya tidak lama lagi dunia kependekar di tanah Pasundan akan lahir sepasang pendekar yang tiada bandingnya. Oh, tidak, tidak, tidak. Itu tidak boleh terjadi, tuanku. Demi kelanjutan kekuasaan Indra Prasta, itu tidak boleh terjadi. Kedua bocah ini harus kita musnahkan apapun caranya. Iya, kau benar. Kita harus berusaha untuk itu. Dan aku pun harus mendapatkan kembali kujang pusakaku berikut rangkanya untuk tumbal kekuasaan di tanah Pasundan ini. Hmm. Akan kuhancurkan tubuh bocah ini dengan kekuatan Aji Banyu Cakrabuana yang kumiliki. Bagus, tuanku. Dan bocah wanita itu, biarlah hamba yang menyelesaikannya. Mari, tuanku. Uh, uh. Ah, ah, mampus kau bocah iblis. Ya. ya. Uh. iblis, setan neraka. Pukulan kita seakan-akan menembus dan tidak mengenai tubuhnya. Tanah dan bebatuan di bawah tubuhnya lebur berserakan. Tapi tubuh bocah itu sedikit pun tidak terganggu. Kekuatan apakah yang sebenarnya sedang kita hadapi, Amista? Saya masih penasaran, tuanku. Biarlah hamba akan mencoba menusuk bagian-bagian tertentu dari tubuhnya dengan kedua jari hamba ini. Baiklah, aku akan mengikuti langkahmu. Rang Hyang Prabu Sora bersama dengan Resi Amista yang telah terlibat semakin jauh dengan kekuatan misterius yang terdapat dalam tubuh Raden Purbaya dan Cempaka menjadi semakin penasaran dan tidak ingin lagi berhenti di tengah jalan sebelum tuntas. Sekalipun harus menghancurkan kedua tubuh bocah tersebut, menghancurkan tubuh bocah itu serta kekuatan yang bersemayam dalam tubuh mereka sekaligus mengambil kembali kujang pusaka serta warangkanya. Kekuatan mereka mulai disalurkan ke dalam kedua tangannya, tetapi belum lagi keduanya melakukan serangan kembali Tiba-tiba mereka merasakan kekuatannya tiba-tiba saja menjadi lenyap. Oh, celaka, celaka, kekuatanku, kekuatanku tiba-tiba saja hilang Amista. Oh, oh, hamba pun demikian tuanku. Tidak ada lagi kekuatan yang tersisa untuk menghancurkan tubuh bocah wanita ini. Ah, Rang Hyang Prabu Sora dan Resi Amista yang tiba-tiba saja kehilangan kekuatannya jatuh terduduk di rerumputan. Dan bersamaan dengan itu, tiba-tiba melayang sesosok bayangan menyambar tubuh kedua bocah itu. Eh, kakek tua pengecut. Jangan kau bawa bocah-bocah itu Tinggalkan kedua bocah-bocah itu. Hmm, kakek tua, tinggalkan kedua bocah itu. Pusat kaku berada di tubuhnya. Ah, maafkan aku. Aku harus menyelamatkan. Aku harus menyelamatkan kedua cucuku dari sifat seraka dan kekejaman kalian. Selamat tinggal. Ah, setan. Siapakah kakek tua itu Amista? Dia adalah guru kedua bocah itu, Mamang Kuraya. Hmm. Dia tokoh Mahasakti pada belasan tahun yang silam. Benar. Tapi kekuatan yang berada dalam tubuh bocah itu, hamba kira bukanlah hasil curahan dan didikan dari kakek itu. Iya, ya iya, iya, ya. aku mengerti Bagaimana aku bisa mendapatkan kembali? Ah, tenanglah tuanku. Pusaka itu bukanlah segala-galanya. Percayalah, tanpa pusaka itu, tuanku pun akan dapat menguasai galuh serata tanah Pasundan ini. Iya, ya. Apapun yang terjadi, Pasundan tetap harus berhasil kukuasai. Harus kukuasai. Sementara itu di Istana Galuh, Anting Wulan menjadi gelisah ketika mengetahui rencana sekelompok orang-orang yang ingin membunuh ayahandanya, Raden Kuda Amoksa. Anting Wulan tak tahu harus berbuat bagaimana. Apakah ia harus mengatakan, menceritakan semua peristiwa yang disaksikannya? Akhirnya gadis perkasa murid dari resi Wanayasa itu menentukan sikapnya. semua peristiwa tadi. Biarlah semuanya terjadi sebagaimana yang harus terjadi. Laki-laki berhati binatang itu memang pantas untuk menerima hukuman. Ah, sudah lama sekali aku tidak bertemu dengan Paman Paki. Aku akan mencoba mencarinya dan berbincang-bincang dengannya. Ah, kerumunan apakah itu di sudut sana? keluarganya Raden Sanjaya, putra mahkota kerajaan Kalu, Ah, betapa bijaksana dan baiknya pekerti anak itu. Ah, begitu akrabnya pangeran itu dengan para hambanya. Tidak seperti Raden Karmapala yang tinggi hati. King Wulan terus melanjutkan perjalanannya berkeliling istana untuk menemui Panglima Pakih. Dengan mengendap-endap, Anting Wulan mendekati ruang pemujaan agung. Telinga yang terlatih dari gadis pendekar itu segera saja mendengar pembicaraan dua orang yang mencurigakannya. mencurigakan sekali. Ah, aku aku harus mencari tahu. Aku aku harus mendengarkan apa yang sebenarnya dikerjakan dengan ibundaku. Aku akan mendengarkan dengan aci empat arah pembeda gerak hmm, dari sudut semak sana. Ya, dari tempat ini. Bagaimana mungkin aku menyelesaikan hal itu sampai? Ya, tapi Kakang, bantulah bagaimanapun caranya. Saya khawatir akan terjadi satu peristiwa yang besar yang merupakan kutuk dari Dewata aku. Ulan ingin membunuh ayahnya. Ia begitu sakit hati dan mendendam pada Kakang amok ayahnya. <sighs> Lalu apa yang harus kita perbuat? Rasanya aku tidak mungkin untuk mencampuri urusanmu. Aku tidak ingin peristiwa kotor yang kita lakukan belasan tahun yang lalu terulang kembali. Tidak, Kakang. Aku juga tidak ingin peristiwa itu terulang kembali. Oh. Tapi tapi aku tidak sanggup untuk menanggung beban penderitaan ini seorang diri. Kepada siapa lagi aku memohon pertolongan? untuk menghindarkan pertikaian antara putriku dengan Kakang Amoksa. Aku tidak ingin terjadi sesuatu pun dengan Kakang Amoksa. Apalagi dengan putriku. Semua ini semua ini adalah salahku, Kakang. Akulah sumber kesalahan ini. Kakang Amoksa tidak mungkin akan menjadi seorang laki-laki yang kejam tidak akan menjadi seorang pengkhianat jika tidak karena aku. Karena ia sadar dengan semua hubungan kita. Ya, aku juga turut bersalah. Tidak. Kakang tidak bersalah. Sayalah yang begitu tergila-gila dan menggoda Kakang sana. Maafkan saya, Kakang. Ya, ya, ya. Aku akan mencoba untuk menasihatinya sedapatku. Mudah-mudahan ia akan mau mendengarkan kata-kataku. Uh, sekarang kau kembalilah sampit. Aku khawatir akan ada orang yang melihatmu. Oh, ya, baiklah kakak. Jadi jadi demikianlah yang terjadi pada belasan tahun yang silam. Oh, jika jika demikian, ayahandaku tidak bersalah. Semua semua ini disebabkan oleh ulah dari ibundaku. Ibundaku lah yang menyebabkan ayahandaku jadi seperti itu. Ya, ayahku mendendam pada Pakinda sana dan berkhianat untuk memberontak. Ayah Anda tidak bersalah. Celaka, celaka. Kelompok laki-laki itu yang hendak membunuh ayah ayahandaku. Tentu sedang dalam perjalanan menuju Indraprasta. Aku, aku akan melihat ke sana untuk menolongnya. Anting Wulan yang tidak ingin melibatkan kedua kakangnya dengan diam-diam mengambil kudanya. Dan beberapa saat saja, gadis yang sedang dirundung kekalutan hati memacu kudanya menuju Indra Prasta. Bersamaan dengan perginya anting wulan dari Indraprasta, dari arah luar kota raja, berderap dua ekor kuda memasuki kota raja. Berhenti dulu, Sarite. Ada apa, Kek? Eh, Sarite. Apakah kau tidak melihat? Baru saja seekor kuda yang melesat dengan kecepatan yang sangat cepat. Itu, ke arah timur sana itu. Hah? Tidak, Kek. Oh. Saya tidak melihatnya. Eh, aku sempat melihat kuda itu melesat ke sana. Dan aku yakin Penumpangnya adalah Anting Wulan. Karena hanya dialah yang memiliki kuda yang dapat berlari secepat itu. Lalu apa yang akan kakek lakukan? Akan melihat keadaannya, kemudian kita terlibat dengan persoalannya, dan habislah waktu kita untuk memberikan peringatan pada Baginda sana. <laughs> ya, tentu saja tidak, Sariti. Aku tidak akan usil seperti tiga hari yang lalu, sehingga kita terperangkap dalam kelompok pemberontak itu. Ayolah, kita segera menghadap Baginda sana. Hea, hea, hea. Nah, para pendengar sekalian, Apakah yang sesungguhnya terjadi di antara Diani Sambit dan Prabu Sana? Dan siapakah yang mendalami pembunuhan Raden Kuda Amoksa, ayahanda dari Anting Bulan? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-10 Geger Bumi Galuh yang dipersembahkan oleh Bombat dan Kalpanax bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.